Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa jinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin Wa'udzubika Rabbi ayyahburun. Lindungi kami dari bisikan, godaan, tipu daya setan dan kehadiratnya ya Allah. Lindungi kami, selamatkan kami. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Majelis cahaya hati, Alhamdulillah kembali Allah bahagiakan kita duduk dalam majelisnya, dalam majelis malaikat, dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang buat kita semakin mengenal Allah, makin cinta Allah, makin ikhlas, makin nikmat beribadah. Kita pun dipersaudarakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, kita lanjutkan kaji kita kali ini bersama Ustadz tercinta Hasan ya beliau Hasan Yazid adalah kakak kelas Arifin di Pondok Pesantren dan juga guru Arifin dan beliau menerjemahkan karya Syekh Abdul Malik Ali Al-Kalim saat amal Anda berbicara ini buku bagus sekali eh, beliau minta Arifin pengantar bilang nggak pantas karena terlalu mulia eh, penulis buku dan luar biasa karya buku ini maka itu alangkah indahnya kalau didengar oleh jamaah dan banyak jamaah yang memilikinya kita sponsori yang baik-baik karena akan bernilai pahala bagi yang membacanya dan yang menjadi wasilahnya. Kita akan membahas buku ini bersama beliau. Sebelumnya kita dengar dulu taujih Rabbani dari Akhi Billah Ustaz Jenil Haq, Muazzin dan juga Imam Masjid adzikra santul Sentul. Surah Yasin ayat 65. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kasihan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa ANTP, Majlis Cahaya Hati, wabil khusus murabbi kita, Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dalam surah Yasin ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yauma pada hari ini ay pada hari kiamat ini nakhtimu ala afwahihim kami bungkam kami tutup kami kunci kami jahit mulut-mulut mereka dalam tafsirnya dikatakan ada mulut-mulut orang-orang kafir Kenapa kami jahit, kami bungkam? Karena mereka mengingkari akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Bahkan mereka bersumpah. Bersumpah bahwa mereka tidak melakukan itu. Wallahu Rabbuna ma kunna na'malu dhalika. ya Allah kami bersaksi hanya Allah Tuhan kami dan kami tidak melakukan itu. Para mufasir mengatakan karena al-fah al-lisan kasratul kidhab Secara umum karena lisan manusia banyak bohongnya, maka kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka berbicaralah tangan-tangan mereka dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka akan perbuatan yang mereka lakukan itu akan perbuatan yang sudah mereka lakukan itu. Ikhwatal iman, bagi hamba Allah yang beriman, tidak penting rasanya baginya memikirkan kapan kiamat itu terjadi. Yang terpenting baginya adalah memikirkan apa yang ia perbuat yang justru itu akan menjadi teman setia ia di akhirat kelak. Kenapa? Karena jangankan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diberi pengetahuan oleh Allah untuk itu. Maka ketika malaikat bertanya, Ya Rasul, ayyana yaumus sa'ah? Ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Rasulullah menjawab, As-sa'il wal mas'ul, laisa indahu ma'ilmun. Yang bertanya dan yang bertanya tidak, yang bertanya dan yang ditanya tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada pengetahuan akan itu. Dan satu saat sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasul, ayyana yaumus sa'ah? Ya Rasul, kaipa, kapan kiamat itu akan terjadi. Secara diplomatis Rasulullah malah balik bertanya. Dan pertanyaan Rasulullah ini sangat edukatif. Mengajak kepada kita semua umat Islam untuk tidak perlu memikirkan kapan kiamat itu terjadi. Justru yang kita perlu pikirkan apa, bekal apa yang akan menjadi teman setia kita di akhirat. Maka ketika ditanya Ayana ya Musa ya Rasul. Rasulullah balik bertanya, ma'adatta laha. Bekal apa yang sudah engkau persiapkan? Yang itulah yang akan menjadi teman setiamu di akhirat kelak. Jadi kita tidak perlu memikirkan kapan kiamat itu terjadi. Ikhwatal iman, dalam salah satu hadis sahih Rasulullah bersabda, "Yatba'ul mayyit, mayyit Yang mencertai mayit ketika dimakamkan tiga hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. tsani wa yabqa Yang menyertai mayit ketika dimakamkan tiga hal. Yang pertama, keluarganya. Hartanya, dan yang terakhir amalnya. Fayarji usani wa wahid. Yang dua balik lagi kembali. Nggak ada yang setia mengikuti kita di makam kita. Keluarga kita ikut nggak? Nggak. Harta kita ikut tidak? Tidak. Yang menyertai kita, yang setia menyertai kita hanya amal kita. Maka perbanyaklah amal sebagai bekal keselamatan kita di akhirat kelak. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita berkali-kali. Marot berkali-kali Allah memperingatkan kepada kita jangan sampai kita baru mau beramal pada saat amal itu sudah tidak diterima oleh Allah. Di antaranya Ibrahim 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa andirin nasa yauma ya'tihimul adzab Fayaqulul ladhina zolamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul Wa anzirin nas wahai Muhammad berilah peringatan kepada semua manusia bukan hanya kepada orang beriman. Yauma ya'tihimul adab hari di mana manusia akan diadab Fayaqulul ladhina zolamu maka berkatalah orang-orang yang zolim ketika hidupnya. Orang-orang yang zolim adalah orang yang sering mengabaikan perintah Allah dan tidak mempedulikan larangan Allah. Berkatalah orang yang zolim itu, Rabbana akhirna ya Allah ya Rabb tolong tunda kematian kami sebentar saja. Dalam tafsir dikatakan seolah Allah bertanya, untuk apa engkau minta ditunda kematianmu? Ya Allah seandainya engkau tunda kematian kami Nujib dakwatak Masya Allah ini bahasanya jelas sekali nggak perlu penafsiran yang mendalam Nujib dakwatak Seandainya engkau tunda kematian kami sebentar saja Akan kami penuhi semua panggilanmu Ya Allah akan kami penuhi panggilan sholat, panggilan zakat, panggilan haji, semuanya akan kami penuhi. Wanatabi'ir rusul. Lagi-lagi bahasanya begitu jelas. Dan kami akan ikuti semua sunnah-sunnah rasul. Yang ketika masih hidupnya kami begitu cueknya, tidak peduli dengan sunnah rasul. Begitu banyak da'i-da'i yang sudah memperingatkan kami, kami cuma menjawab, ah itu kan rasul. Kita manusia biasa. Jawabannya bukankah diutus Rasulullah Rasulullah itu untuk diikuti, untuk ditaati. Wa ma arsalna rusul illa liqa. Dan tidaklah kami utus para rasul itu hanya untuk di kecuali hanya untuk di ditaati. Saya pernah dalam beberapa kesempatan menyampaikan hadis walaupun ini doif tapi untuk fadha'ilul amal Singkat cerita diceritakan di makam itu, di kuburan itu, dengan kekuasaan Allah para ahli kubur itu pada saat azan dikumandangkan diperdengar, diperdengarkan oleh Allah. Dan mereka teriak, "Ya Allah, arji'un, tolong kau kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan memenuhi panggilan azan itu." Dari semua ayat dan hadis ini mari kita ambil pelajaran saja syukuri sisa usia yang kita yang di, Allah kepada kita dengan memperbanyak amal kita. Ustaz, kenapa antum menerjemahkan buku ini? Iya. Salah satu motivasi kenapa kami menerjemahkan buku ini, buku ini ditulis ditulis oleh guru besar Madinah, As-Saud. Dan ini berbicara karena ini masalah hari kiamat, masalah gaib, tidak bisa dengan akal beliau semuanya membahasnya dengan Quran dan hadis itu motivasi yang pertama motivasi yang kedua ketika kami membaca aslinya ahwalul kiamah baru sebaru buku kami baca kami tertarik betul-betul menyadarkan kami akan kehidupan di akhirat bahwa ujung hidup kita ini di akhirat ketika itu terniang-niang di, di pikiran kami alhaakumut takasur kalian telah dilalaikan oleh banyak mencari dunia, banyak mencari harta, memperbanyak anak, dilalaikan oleh kesenangan dunia. Padahal kalian nggak tahu akhir kehidupan di akhir kehidupan kalian adalah di akhirat dan itu kekal selama-lamanya. Allahu Akbar walillahil Arifin terenyuh berkali-kali membaca buku ini karena diminta kata pengantar, bilang gak pantas. Baca berulang-ulang. Apalagi keadaan orang musyrik digambarkan dahsyat dan ngerinya. Orang kafir, orang munafik, orang yang berbuat maksiat di akhirat nanti. Dan semuanya minta kembali ke muka bumi. Semuanya. Dan pada hari itu semuanya beriman kepada Allah. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladhina kafaru imanuhum walahum yanzurun. Fa'arid anhum antadhir innahum antadhir. Jadi nggak ada lagi orang kafir, orang musyrik, orang fasik. Orang fasik itu yang anti dengan syariat Allah. Alergi dia kalau mendengar syariat Allah. Padahal itu hukum Allah, hukum yang menciptakan langit dan bumi ini yang menyelamatkan hidup dia dunia akhirat. Munafik, munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Munafik akidah itu pura-pura Islam. Tapi dia nggak Islam, dia nggak suka Allah Rasul, tapi pura-pura dia. Dari model pakaian dan sebagainya untuk menghancurkan Islam. Hidarkil aspali binanar. benar Ini keraknya neraka jahanam paling dasar dia. Kemudian munafik ibadah. Munafik ibadah itu mengaku muslim tapi tidak sholat. Muslim tidak zakat. Muslim sudah mampu tapi tidak haji dia. Ada lagi munafik akhlak. Dia sholat, akidahnya Islam. Tapi sayang, suka bohong dia. Kalau sumpah palsu dia. Kalau dipercaya khianat dia. Ini semuanya minta kembali laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan kami ke muka bumi sebentar saja. Sampai orang kafir rubama wadul ladzina kafaru law kana muslimin. Apa kata orang kafir? Alangkah bahagianya menjadi orang Islam. Allahu akbar. Tidak terlambat. Masih ada sisa umur sedikit Allah sisakan untuk kita wal ikhwah. Tugas kita di dunia ini ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Jangan sia-siakan waktu, siapkan diri untuk menghadapi kematian yang kadang datang bagetatan sekonyong-konyong. Sibukkanlah diri dengan amal saleh. Jadikan semuanya bekal untuk di akhirat nanti. Alhamdulillah majelis azikra sedang membangun pondok pesantren Jabal Sindur di desa Cibadung Gunung Sindur membuka peluang untuk menjadi nilai bekal di akhirat nanti. Silakan akhitilah untuk beramal jariah. Hubungi Akhi Awaludin 0856 nolnya 4 0856 atau langsung datang ke desa Cibadung Gunung Sindur lihat sekarang apa yang dibutuhkan semen pohon besi atau apa saja atau langsung datang menyerahkan ke imam atau ke arifin setiap subuh di masjid zikra tercinta ini jazakumullah khairan kasira terima kasih amal jariah ikhwah fillah semua terima kasih nasihat antum Ustadz Hasan makasih Ustadz Janil Haq terima kasih guru-guru ikhwatal iman kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum ورحمة الله وبركاته